Hadis ke-67 Hikmah mengambil jalan berbeda untuk sholat id عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, jika pada hari raya Nabi mengambil jalan pergi dan pulang berbeda. Hadis riwayat Bukhari. Perawi hadis. Lihat hadis nomor 32. Beberapa faedah hadis ini, beberapa faedah hadis ini adalah mungkin hikmah dari mengambil jalan berbeda adalah kedua jalan tersebut menjadi saksi pada hari kiamat di hadapan Allah. Karena bumi akan berbicara pada hari kiamat terhadap apa yang dilakukan di atasnya dari kebaikan maupun keburukan. Hendaknya seorang muslim mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sesuai kemampuannya meski tidak mengetahui hikmah di balik perbuatannya.